wa ta'ala tentang dawam kepersinambungan akan berlanjutnya satu kenikmatan jika disyukuri dan akan menjadi petaka dan sesuatu yang sirna jika seorang mengkufuri la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid jika kalian mensyukuri atas nikmatku maka akan aku tambah dan nikmat tersebut akan menjadi nikmat yang berbarokah yang berkesinambungan yang berkelanjutan dan bukan menjadi petaka akan tetapi kalau kalian kufur ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu berat Khotil kiram Barakallahu fikum Di antara Anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dikatakan itu suatu anugerah Pemberian dari Allah yang wajib untuk kita syukuri Salah satunya ialah adanya anak dahulu barakallahu mungkin banyak yang masih berpikir yang masih mencari yang masih pada tahapan kehidupan siapakah yang akan menjadi pendampingnya tetapi kemudian setelah bertambah waktu usia berjalannya waktu dan bertambahnya usia lahirlah dari sekian pasangan rumah tangga anak sebagian diberikan dengan anak yang banyak sebagian dengan anak dalam jumlah yang sedikit tetapi para kelafikum semuanya berpikir kemana anak-anak saya itu dititipkan dalam hal pendidikannya. Karena itu ahlul ilmi menyebutkan tentang perihal bahwa pada ada atau pada orang tua itu ada hak terhadap anaknya, yaitu kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan hal itu sesuatu yang harus dia tunaikan apakah sebelum mereka lahir dan sesudahnya. Dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla menamai bahwa anak itu merupakan anugerah di antaranya ialah doa Ibrahim alaihi salam. Di antaranya yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-100 Rabbi habli minas salihin Wahai Rabbku yang menciptakan aku yang mengurus segala urusanku dan yang menjadikan aku seorang yang dalam usia sudah lanjut tetapi Allah anugerahkan di masa-masa itu seorang anak Tabarakallahu fikum permohonan dan permintaan Nabi Ibrahim adalah sebuah anugerah yaitu keturunan adanya anak dan beliau namai minas salihin dari anak-anak yang soleh demikian pula dalam Al-Furqan ayat yang ke-74 tentang doa-doanya ibadur rahman Walladzina kurun di antara doa yang mereka panjatkan sifat ibadur rahman sifat hamba-hamba yang menghamba kepada ar-rahman zat yang memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang mukmin hamba-hambanya yang bertakwa hamba-hambanya yang sadiqin fabarakallahu fikum hamba-hamba yang meyakini betapa luas rahmat dan anugerah Allah azza wajal doa yang mereka barakallahu fikum panjatkan adalah walladzina yaqulun rabbana hab lana wahai Rabb kami yang menciptakan kami yang mengatur segala urusan kami yang membolak-balikkan hati kami hab lana anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina dari istri-istri dan anak-anak kami ialah sebagai qurratu ayun qurratu ayun anugerah yang barakallahu fikum keluarga yang meliputi istri demikian pula keturunan yaitu anak sebagai perkara yang menyenangkan hati karena sesuatu yang dikatakan jika sedap dipandang mata menyenangkan jika mata memandang itu akan mewariskan kepada sejuknya hati senangnya hati dikatakan oleh para mufassirin Kabni Kathirin rahimahullah dan juga beliau nukilkan dari beberapa akwal salaf dari kalangan sahabat maupun para tabi'in dan mufassirin yang lain yang dimaksud dengan doanya ibadur rahman alladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun yang mereka maksudkan ayas aluna mereka memohon tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yukhrija min aslabihim wa dzurriyyatihim man yuti'uh وَيَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan keturunan dari kedua pasangan suami istri tadi ialah seorang yang taat kepada Allah seorang yang beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya yaitu keturunan yang bertauhid. Orang-orang yang barakallahu bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang yang mentauhidkan Allah seandainya dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang dia jalani dipastikan ma'aduhu ilal jannah dipastikan bahwa tempat kembalinya ke dalam jannah. Sebaliknya, seorang yang hanya tergiur kepada penampakan-penampakan yang mubahir, penampakan-penampakan luar, tidak ada perhatian dari sisi tauhid, bahkan terjadi halal, kerusakan, terjadi masalah tauhid pada diri seorang yang dan billah bisa saja menyeret seorang kepada kesyirikan maka penampilan-penampilan tadi tidak memberi manfaat sedikit pun tak kalah seorang na'udzubillah jatuh kepada perkara menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di didalik karena itu dakwahnya para ambiyah demikian pula para rasul demikian pula generasi-generasi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat tabi'in hingga hari ini penekanannya stressing demikian pula titik tekan adalah untuk banyak-banyak memperhatikan perihal tauhid ay tauhidullah seorang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ya'nun yang dimaksud dengan permohonan ibadur rahman yang memohon kepada Allah hablana min azwajina wa dhurriyyatina anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami anak terus turun kepada cucu dan seterusnya sebagai orang-orang yang mereka itu penyenang hati kami yang mereka inginkan ialah man ya'mal bitta'ah yaitu istri demikian pula anak dan keturunan mereka-mereka yang mengamalkan ketaatan Fabarakallahu fikum. Demikian pula Ikrimah juga menyebutkan lam yuridu jamalah Mereka tidak berambisi. Mereka juga lah kemudian tidaklah bermaksud untuk kemudian memperbaiki keturunan dari sisi penampilan. Seandainya anak itu laki-laki maka harapannya sebagai anak yang tampan rupanya, yang ganteng dan seterusnya. Jika dia anak perempuan maka dia yang cantik. Sebab itu para barakallahu pada sebagian <clears throat> meskipun perbuatan ini perbuatan yang <clears throat> tidak ada dalil tabarukan seorang wanita yang dalam kondisi hamil banyak-banyak dibacakan surat Yusuf agar kalau lahir apa menjadi anak yang tampannya seperti Nabi apa Yusuf banyak-banyak pula dibacakan surat Maryam semoga dia juga menjadi seorang anak sebagaimana ibunda Isa alaihissalam padahal yang namanya anak belum tentu mohon maaf ya misalnya si ayah dikatakan warna kulitnya putih demikian pula sang ibu kok lahirnya dikatakan hitam lo ini anak siapa ya anak anda kan begitu karena itu barakallahu fikum sempat orang-orang musyrikin mempertanyakan siapa Usama bin Zaid Usama bin Zaid radhiyallahu anhu hitam Sementara Zaid bin Harithah seorang yang putih. Maka mereka bertanya ini anaknya siapa? Dari sisi asal usulnya tidak ada yang seperti itu. Maka itulah yang Nabi SAW ingatkan tentang apa? Irqun. Keturunan mungkin akan muncul satu saat. Karena itu para fikum bagi kita na'am tatkala di situ lahir di tengah-tengah kita anak-anak kita dengan terkadang didapati tidak ada kemiripan dengan saudaranya Loh ini kok beda banget ya yang ini semua putih kok ini hitam sendiri ini anaknya siapa ini kan begitu ya hampir-hampir seorang mungkin tidak mempercayai bahwa ini saudara kandungnya kan demikian tetapi dalam bab ini para fikum mereka tidaklah kemudian titik tekannya dalam perihal adalah mengharapkan jamalan namun dikatakan oleh Ikrimah adalah lakin aradu ayyakunu muti'in tetapi doa tadi sebelum barakallahu mereka dianugerahi oleh Allah anak doa yang mereka panjatkan yang mereka mohonkan kepada Allah adalah semoga anak dan keturunannya menjadi orang-orang yang soleh orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan demikianlah sesungguhnya sekian banyak aqwalus salaf kal Hasan al-Basri demikian pula Ibnu jurayj fabarakallahu semuanya pun menyebutkan dalam tafsir ayat ini yang dimaksud ketika memohon kepada Allah anugerahkanlah kepada kami istri demikian pula keturunan yang menjadi atau sebagai penyejuk hati itu bukan hanya semata-mata seorang tak kala lahir tiba-tiba masya Allah anaknya dikatakan tampan atau cantik sekali khas dengan itu kadang seorang terlupakan naudzubillah yang tidak jarang kemudian lupa dari sesungguhnya permohonan tersebut adalah memohon kepada Allah agar dijadikan mereka itu sebagai keturunan yang solehin, keturunan yang hanya beribadah kepada Allah semata dan bukan keturunan yang menyekutukan Allah karenanya barakallahu fikum penting memahami ayat ini agar kita tergerak agar kita punya perhatian bahwa setelah anak lahir maksud dan tujuan kita angkat ayat ini adalah agar kita terus menjaga menjaga sebagaimana para ambiya dahulu memohon kepada Allah bahwa seperti yang dikatakan Ibrahim Rabbi habli minas salihin ya Allah anugerahkanlah kepadaku dari keturunan anak-anak yang saleh maka maksud daripada as-salihin ialah tentunya orang-orang yang muti'in dan semua tadi tentunya membutuhkan dan perlu adanya kiat perlu adanya sebab perlu adanya usaha perlu adanya upaya di antara hal-hal yang barakallahu fikum Allah Azza wa Jalla sebutkan dan itu disebutkan oleh ahli ilmi dalam perihal perhatian kepada anak perhatian bukan hanya sekedar seperti yang dilakukan kebanyakan orang perhatian dari sisi perhatian kepada fisik yang tadi telah kita singgung Bagaimana si anak itu dijaga jangan sampai ada lukanya. Kan begitu ya? Makanya kadang barakallahu fikum tatkala di situ si anak kamu kok banyak lukanya terus nanti bagaimana kan begitu ya. Hah? Ya namanya anak. Main keluar misalnya kena sesuatu lecet, membekas lagi Makanya kalau main hati-hati. Besok main, kamu kok lu kamu banyak sekali. Apa kamu nanti tidak minder? Orang tuanya yang minder, anaknya kan nggak minder. Iya. Justru kadang orang tuanya yang minder. Nah, upaya dan upaya, usaha dan usaha yang di situ perhatiannya hanya dalam perkara penjagaan fisik. Demikian pula dalam hal pakaian. Pemberian-pemberian pakaian Demikian pula mungkin dalam hal makanan gimana sehat tidak makanan-makanan yang diberikan kepada anak-anak. Tetapi giliran si anak tadi ya subhanallah mulai nampak kepribadiannya, akhlaknya, nampak beraninya kepada ibunya, kepada ayahnya. Si anak santai. Nah, atau si orang tua dalam kondisi tidak mempermasalahkan dan tidak menghiraukan dalam bab ini. Tidak jarang yang kemudian kalau di sebuah pendidikan lalu dari pihak mahat mengatakan mohon maaf anak anda kok nakal seperti itu nggak apa-apa biasanya anak yang pintar itu aktif dan nakal iya justru senang katanya biar terlampiaskan kan begitu banyak anak-anak yang pintar juga tidak nakal kan begitu. Wabarakatuh. Ini sesuatu yang <clears throat> perlu bagi kita untuk memperhatikan. Maka di antara perkara yang barakallahu fikum untuk diperhatikan dalam bab ini <clears throat> adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala <clears throat> sebutkan dalam Al-Baqarah yaitu hendaknya orang tua mencarikan guru Allah Azza wa Jal mengabadikan tentang kisah Ibrahim dengan banyak permohonan-permohonan dalam Al-Baqarah pada ayat yang ke-128 129 di situ para kalafikum Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Azza wa Jal Rabbana waba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim Ya Allah utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul kalau disebut tentang seorang ulama seorang alim seorang muallim maka awlan nas orang yang paling utama dikatakan sebagai ulama siapa al-anbiya war rusul al-anbiya war rusul Karena itu barakallahu fikum dalam ayat ketika Allah sebutkan tentang keutamaan ilmu dengan menyebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Maka di situ yang disebut ialah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kok tidak ada penyebutan-penyebutan rasul dan anbiya? Maka apa? Ya tentunya mibabi aula. Para anbiya, para rasul, orang yang lebih utama dikategorikan sebagai apa? Sebagai ulama. Dan Hal ini difahami oleh lisan Arab. Karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin sungguh Allah telah memberikan anugerah sebuah karunia kepada kaum mukminin ib'atsa fihim rasula ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul maka awlan nas orang yang paling berhak untuk dikatakan mukminin siapa? As-sahabah. Para sahabat. Jadi orang yang barakallahu fikum pertama masuk dalam ayat ini sungguh telah Allah berikan karunia kepada kaum mukminin seorang rasul ya para sahabat manusia yang paling pertama untuk disebut karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam menerima dakwahnya Nabi begitu pula penyebutan bahwa dalam Al-Quran adanya kalimat ulama maka di sini barakallahu fikum ulama yang paling utama disebut dan pan katakan ulama ialah para anbiya dan para rasul Demikian pula jika disebut alim mualliman juga yang barakallahu fikum yang paling utama untuk dikatakan sebagai alim atau muallim adalah para anbiya dan para rasul. Dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Allah putuslah di tengah-tengah mereka yaitu keturunannya itu seorang rasul yatlu alaihim ayatik yang mengajarkan yang dibacakan ayat-ayat kemudian wa yuzakkihim membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk dibimbing diajarkan untuk menuju kepada akhlak yang mulia sebagaimana Nabi SAW katakan ini bu'ithu liutammima maka makarimal akhlak aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak bahkan wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada ini tentunya penekanannya ialah seorang untuk menjaga diri menjaga diri bermakna hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kamu jaga dirimu. Dengan menjaga ketakwaan yang mewariskan kepada khasyah. Wa'ad bi sayyiatil hasanah tamhuha. Iringilah kesalahan, kejelekan itu dengan kebaikan semoga akan menghapusnya yaitu kamu dimaafkan oleh Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga wa khaliqin nas bi khuluqin hasan khaliqin nas bi khuluqin hasan dikatakan oleh Ibnu Rajab disebut secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khalikin nas bihulukin hasan adalah di mana umumnya yang namanya seorang pengajar, namanya seorang dai, namanya seorang barakulofikum penyampai ilmu itu mesti berbaur menyatu berbaur dengan pihak lain sebagai guru dia berbaur dengan murid sebagai da'i dia kadang berbaur dengan masyarakat lingkungan, ikhwan, saudaranya maka di situ tidak cukup seorang hanya membekali kepada ketakwaan bermakna bagusnya dia hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala Misal mohon maaf eh, Nampak seorang yang Masya Allah ketaatannya kepada Allah Kecintaan dia kepada Allah Tetapi akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, perangainya Tidak baik seperti itu Mungkin terjadi, mungkin Nah Berapa banyak kasus yang mohon maaf kalau dibahasakan dengan istilah ya adanya pusat-pusat yang dinonaktifkan diberhentikan <clears throat> yang kemudian mulai muncul istilah-istilah oh, ini gara-gara ada komando kan begitu ya padahal babnya bab munasoha bab munasoha nah karena sebagian ahlul ilmi itu pun menyebutkan man la ahla al ilmi wad din fa'azluhu wajib ada tipe orang kalau dakwah itu sendirian nggak mau musyawarah nggak mau bertanya kepada ahlul ilmi tidak mau bertanya kepada ahlul din orang yang ada padanya agama dikatakan azul wajib dinonaktifkan itu wajib orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena akan merusak. Karena akan merusak. Siapa dia sehingga dalam urusan besar dalam masalah tarbiyah bagian daripada dakwah <clears throat> dia tidak pernah bermusyawarah tidak pernah menanyakan kepada ahlul ilmi tidak pernah menanyakan kepada ahli din yang barakallahu <clears throat> sukanya berjalan sendiri dan seolah-olah mengatakan biasa yang namanya seorang dalam dakwah itu kan berisiko kalau namanya dakwah lalu ditinggal muridnya lalu hanya satu itu tidak berpengaruh silahkan mau ninggalkan nah kalau sebab ditinggalkannya kita karena keburukan dan akhlak kita berarti yang dikoreksi siapanya kan begitu kita ngoreksi murid-murid kita memang orang-orang yang nggak beradab ekon-ekon yang tidak tahu adab kan begitu ya. mohon maaf Ustaz nggak kebalik kan begitu ya hmm? kita pergi karena kepribadian dan seterusnya yang ada pada antum yang tidak baik. Baik. Biasa itu para ambia bahkan berdalil seperti yang Nabi katakan waraitu nabiyya wa ma'ahu ahadun waraitu nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan waraitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad ada nabi yang tidak bersamanya siapapun wajar yang penting saya jalan terserah orang mau ngomongi saya tidak taat sama komando apa tidak terserah yang penting saya begini kan begitu mau nggak mau ya terima seperti ini subhanallah perhatikan dalam bab ini kalau dalam urusan yang itu merupakan hanya bagian Bukankah tarbiyatul aulad masalah memperhatikan kiat bagaimana anak-anak kita ini baru rame-ramenya tahun-tahun di mana kita para profekum sebelumnya dalam keadaan tidak punya metode mungkin lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, bahkan mungkin sepuluh tahun yang silam hampir semua kita pokoknya anak kita itu yang penting hafal Quran sehingga ada yang memondokkan anaknya dari mulai 4 tahun dipisahkan dari orang tuanya yang nangis siapa? Hmm? dua-duanya bapaknya nangis anaknya juga nangis kan begitu gak boleh nengok kan begitu jangan ditengok nanti malah anaknya kangen Loh, yang kangen itu bukan anak saya sayanya yang kangen kan gitu ya iya Allah mustahil bermunculan sekian banyak masalah mutungnya anak-anak kita kadang di saya itu jadi mulai 4 tahun loh di pondok sampai sekarang 16 masih pondok terus bosen saya kan begitu ya kan begitu nah ini semua tentunya perlu adanya perhatian karenanya sering kita tak kalah terkhusus ya, masalah memperhatikan pendidikan anak, nasib anak, anak-anak salafi tentunya ya. Barakallahu fikum. Kadang dari para pengajar rapat, dari para pengajar memutuskan adanya misalnya surat teguran kepada anak-anak. Kita kadang-kadang ingin dalam bab ini untuk melihat lebih lanjut kira-kira kalau sampai anak-anak tadi banyak yang bermasalah kan begitu ya ini murni sebabnya mutlak bahwa hal ini murni mutlak sebabnya anak atau memang kadang kita juga punya andil ya sebagai contoh Ma'ahad Barakalafikum punya inisiatif agar terjadi komunikasi yang baik antara pihak ma'ahad dengan orang tua atau wali dibuatlah buku yang namanya buku apa? komunikasi. Iya. Yeah. Dari mulai TA sampai tidak ya buku komunikasinya utuh nggak ada tulisan apapun nggak ada perhatian dari orang tua kan begitu tetapi ketika ada masalah sensitif orang tua saya nggak ngajari anak saya seperti itu lah memangnya kami pondok juga ngajari seperti itu misalnya ada kekeliruan ada sesuatu yang nggak bagus anak melakukan sesuatu mohon maaf ini mungkin kadang banyak anak-anak kita istilahkan kadang kenakalan-kenakalan yang sifatnya kenakalan-kenakalan mungkin dia mencuri, dia berbohong kecanduan kepada hati. kita sering misalnya kalau pagi Nasmi si anak tadi ngantuknya luar biasa kamu kok pagi begini ngantuk tuh ngapa enggak kok enggak, ngapa enggak kok enggak ngapa iya tadi malam sampai jam 12 lah ngapa kamu Itulah yang kadang-kadang perlu barakallahu kita tanyakan. Kok sampai malam tuh ngapa kamu? Iya habis gamenya seru kan begitu ya. Dan seterusnya. Nah bagi kita tentunya harus perhatian. Kadang si anak barakallahu si orang tua juga kok si anak dibangunkan nggak mau suruh anak ayo berangkat belajar ngantuk pusing dipegang oh agak hangat kan biasa ya namanya anak-anak kadang-kadang kalau saya lembur ya badannya hangat kan gitu diizinkan afwan anak saya badannya kurang enak kan begitu ya kalau dalam bahasa umi ya dikecapi saja kalau nggak enak orang tua kadang justru mendukung ditanyakan anak saya sakit ternyata kita kecolongan ternyata apa kita kecolongan si anak sudah jauh Na'udzubillah Yang diakses bukan lagi istilah kim-kiman tadi Lebih daripada itu Apa yang sering kita angkat dengan istilah kasus-kasus maknawi Si anak sudah mulai banyak tahu tentang hal-hal yang tidak sepantasnya diketahui oleh seorang anak dalam usia-usia seperti itu. kita kadang mendapati sebagian anak mengakses menceritakan kepada pihak lain yang barakallahu fikum di situ karena ketidaktahuan orang tua betul Nabi SAW sudah memberikan bimbingan alimu auladakum as-sab' bis-salah. Ajari anak-anak <clears throat> kalau sudah mulai usia-usia yang sudah bisa membedakan, memilah itu untuk apa? Diajari perihal apa? Masalah sholat. Nah, wadribuhumul asyam Lalu kalaulah mereka dalam keadaan posisinya di situ eh, mulai tidak mengikuti, tidak nuruti perintah tadi, maka apa? Beri pelajaran. Wa farriqu baina madajihim. Kalau anak-anak kita di situ ada yang laki-laki, anak kita ada yang perempuan, apa pisah tempat tidurnya? kadang sebagian orang tua berinisiatif bagus apalagi yang barakalatikum misalnya punya kelapangan punya kelonggaran ya sudah anak saya tiga masing-masing tak berikan kamar satu-satu kan gitu ya dibikinkan di rumah ada wifi kan gitu ya daripada dia pergi kemana-mana tak belikan HP sekalian supaya dia menyemangati belajarnya kan begitu menyemangati belajarnya kita tidak tahu apa yang dilihat oleh si anak makanya kemarin sempat mencuat beberapa tempat rumah sakit yang judulnya rehabilitasi anak atau memperbaiki kerusakan yang ada pada anak itu diantaranya ialah kecanduan dalam masalah apa HP ya ya mohon maaf ini kadang-kadang anak-anak atau kita semua sampai kemarin ada istilah judulnya apa wawan game kan gitu ya. jadi si anak tadi atau pemuda tadi yang sudah kecanduan tidak membawa HP pun tangannya begini dipegang marah dia pada kosong tangannya tidak bawa apa-apa Nah, dan seterusnya. Nah, sebagian orang tua tak kala mungkin diingatkan, lu anak saya nggak sampai begitu kok, masih normal-normal saja. Lu memang anda tahu kan begitu, masih normal-normal saja tadi. Nah, kalau fikum. Sehingga di sini perihal, ya, perihal di mana kita memilihkan guru, perihal di mana kita adanya lembaga-lembaga pendidikan, perihal di mana seorang memasrahkan kepada seorang guru. Ini sesungguhnya di zaman salaf para fikum sudah mereka lakukan. Nah, bahkan bagaimana memilih seorang guru? Memilih seorang guru, menitipkan kepada seorang guru. Dan seringkali titik tekan yang ada ialah kepada perihal adab perihal kepada masalah apa? Adab. Karenanya barakallahu fikum ayat yang sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka apa? Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu agama dan ajari pula mereka dalam perkara adab Fa'iqwatil nah, kiram Barakallahu Itulah permohonan Nabi Ibrahim Yang tentunya Hal itu menjadi Sebuah sunnah hasanah Bahwa Seorang Yang asal muasal Orang tua tanggung jawab pendidikan atas anak, tarbiyah, keselamatan anak itu ada pada mereka, tapi banyak orang tua yang kadang tidak punya kemampuan. Apakah karena sebuah kesibukan yang ada atau karena pekerjaan yang dijalani semua tadi apa membutuhkan kepada tahun yaitu apa dirintis adanya misal dengan istilah rumah belajar atau dikatakan tahdid. Nah, dan semua tadi membutuhkan kepada pantauan. Hal-hal yang sifatnya tadi kita singgung, permasalahan-permasalahan, ya mohon maaf. Bukan kemudian kita itu mengatakan merekomendasi membolehkan tapi kita pun mengenal bahwa yang namanya kekeliruan, kesalahan, kenakalan, ba'buhum ahwan mimbar. Sebagian lebih ringan ketimbang yang lain, kan demikian. Sebagian lebih ringan ketimbang yang lain. Karena itu ya, di lingkungan-lingkungan ma'had ya, kadang di situ orang-orang kampung membuka toko, membuka apa? warung. Lalu sebagian anak kita dilapori bahasa apa misalnya mutil bahasa ngambil dia mungkin membeli apakah itu jajanan membawa uang seribu yang harganya mungkin hanya dapat satu atau yang dengan seribu dapat dua dia mengambil tiga itu kadang-kadang orang-orang kampung tatkala kita ajak bagaimana menangani anak-anak kita itu kadang ya sudah lah nggak apa-apa cuma ngambil satu saja kok artinya dibandingkan dengan keuntungan yang ada itu tidak seberapa ya dengan yang diambil tadi tetapi bukan itu maksud kita. Kita harapannya ya ditegur, disampaikan. Jangan sampai barakallahu fikum apa? Hal itu nanti jadi kebiasaan. dan kita kunjung ke sebagian warung, kita sampaikan maaf, Pak, Bu, tadi ada anak-anak ke sini. Apa betul mereka belanja apa betul mereka kemudian kok bawa banyak enggak apa-apa biar enggak apa-apa Wong kami juga nggak masalah, nggak mempermasalahkan. Lihat, kadang-kadang orang mampu lebih siap ya. Coba kalau kita yang dagang gitu ya. Anak nyuri jajanan harga 500 mungkin sudah sampai lapor ke polisian, ya. Atau mungkin tangannya sudah patah-patahan gitu ya. Sudah babak belur. Mungkin kan begitu. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut membutuhkan kepada apa? Perhatian. Perhatian bermakna apa? Orang tua. Jadi tidak bisa kemudian lembaga mutlak dipasrahi kemudian dikatakan untuk memantau penuh. Dan kalau ada kekurangan lalu dengan serta merta kita mengatakan bagaimana pondok itu? kami juga sudah dimintai ta'awunnya misalnya biaya per bulannya kami sudah bayar kok seperti itu nah karena itu tatkala di saat-saat kita duduk demikian pula berkumpul dengan para muda di sini ada penyampaian mohon maaf waktu-waktu yang sangat singkat pada anak-anak kami yang jumlahnya luar biasa sehingga kami dari ma'had mengalami kekurangan dalam hal memberikan pantauan dalam hal Qur'annya sehingga para orang tua diharapkan membantu nah kalau itu ditulis di komunikasi kan begitu lalu para orang tua tidak membacanya dan tidak mengharokan kemudian si anak naik kelas dan seterusnya kamu tuh kenapa kok nggak nambah-nambah hafalanmu si anak juga mungkin takut dimarahi orang tua kan begitu nah tidak ada komunikasi. Padahal jika dikomunikasikan akan didapati suatu jalan keluar yang insya Allah akan menuai kepada apa? Kebaikan. Ini salah satu hal yang barakallahu bahwa sesungguhnya para ambia kalau mereka memohon kepada Allah adanya keturunan mereka juga memohon kepada Allah agar ada di tengah-tengah mereka itu seorang yang bisa apa? membimbing. Kemudian pada ayat sebelumnya Ibrahim alaihissalam juga memohon kepada Allah yaitu dengan memohon waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan apa muslimatan lak banyak-banyak mendoakan banyak-banyak mendoakan kepada anak kita berupa kebaikan. Dan ini telah kita dapati contoh demikian pula praktek Syekh Mukbir rahimahullah ketika dikatakan di masa kecilnya tatkala istilahnya kurang manut dengan ibunya karena mungkin ada sesuatu yang tidak sejalan dalam hal ya. kan kita banyak ya misalnya anak ingin ngaji anak ingin belajar agama orang tuanya apa tidak setuju nah kadang si anak tersebut para bawakikum melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ tidak apa tidak sejalan dengan orang tuanya nah disitulah Orang tua kadang kalau marah jangan gampang-gampang mendoakan kejelekan kepada anak. Mohon maaf ya, dengan mengumpat, dengan mencegat itu asal kamu anak begini-begini. Kan begitu. Tapi doakan Allah ya di kan begitu. Allah yuslihu. Kan begitu. Maka kata Syekh, mungkin karena sebab dulu doa ibu saya yang ketika saya berbuat demikian dikatakan Allah ya yahdi, Allah yuslihu Allah kabulkan dan saya diberi petunjuk dan dibenahi kehidupan saya yang dulu saya awal dalam belajar itu di tangan orang-orang Syiah Allah berikan kemudahan saya rehlah belajar di Jamiah Islamiyah bertemu dengan beberapa para masyayikh di situ pulang menjadi seorang yang siap untuk menghadapi orang-orang Syiah. Kan demikian. Luar biasa bahkan barakawakikum para masyayikh memujinya saya tidak melihat masa-masa dakwah yang mengalami kevakuman di Yaman yang cukup lama kemudian berkembang dengan pesat dalam waktu yang singkat sesingkat dan sepesat perkembangan yang dahulu Syekh Mukbil rahimahullah lakukan begitu para masyayikh nah mereka tidak cemburu Cemburu bermakna coba kalau saya di situ belum tentu akan bisa melakukan. Cemburu bermakna misal seperti kita, masya Allah ya Ustaz sana itu kok semakin banyak muridnya. Jangan-jangan sentimen dengan saya ya. Jangan-jangan ada sesuatu. Maka mulai mengadakan berbagai macam makar dan seterusnya. Tidak. Justru kita bersyukur. Bersyukur kan demikian. Banyak saudara-saudaranya yang mulai tertarik, banyak saudara-saudaranya yang kemudian senang Nah, karena apa? Seorang barakallahu fikum untuk dipaksakan misalnya menyenangi baik tentang cara mengajar, menyenangi dengan pribadi seorang, itu kan tidak bisa dipaksakan. Ya tidak. Nah, Barakallahu fikum seandainya si fulan dalam mengajar lalu datang banyak si fulan jika mengajar yang datang sedikit jangan kemudian ada pada hati kita itu muncul yaitu hal-hal yang sifatnya berupa kedengkian. Ini ada apa ya? Jangan-jangan ada sesuatu kan Hati-hati. Terkhusus kalau hal semacam ini terjadi dalam sebuah ma'at yang satu tempat. Apalagi ada pihak-pihak yang memanfaatkan Apalagi ada orang-orang yang memang suka membuat perbuatan-perbuatan namam mengadu domba. Oh saya lihat ini kesempatan ini. Coba saya masuk, saya katakan kepada Ustaz ini demikian, Ustaz yang itu demikian. Jadilah kan begitu. Hati-hati. Nah, seandainya kita ini bukan seorang yang para fikum mampu menyumbangkan pikiran kita, tenaga kita dalam hal kebaikan, minimal jangan membuat apa gaduh jangan membuat keonaran jangan membuat kekacauan kan begitu minimal seperti itu tatkala kita tinggal di salah satu komunitas andilnya kita dalam sebuah mahal tapi juga demikianlah tidak luput dan tidak lepas dari suatu tempat kecuali ada juga orang-orang yang seperti itu Khotil kiram barakatul kum. Tentunya andil yang tidak juga dalam bab ini tidak kalah pentingnya dan tidak bisa kita anggap remeh adalah ummahat. Akhwat ummahat. Nah, karena kalau kita perhatikan dari sisi kesempatan, waktu itu cukup banyak yang ada pada mereka. Di rumah Sering kita jumpai bagaimana sang anak kadang merojah ya, umumnya kepada uminya. Memurojai tentang masalah pelajarannya banyak yang di situ lebih suka kepada uminya. Kan begitu. Ini juga perkara yang tidak bisa kita paksakan. Misal, anak kita paksakan, ayo merojak setoran sama abi, kan begitu. Diem, ayo baca, kan begitu ya? Diem, lewat waktu ini sudah mau masuk ini kan gitu tinggal 10 menit lagi diem coba kalau dipindah ya sudah sama sama umi sana kan begitu lancar dia jalan kan begitu ya nah ini kadang-kadang jangan egois kita kamu nggak menghargai abimu apa kan begitu ya kita yang marah-marah anak kita kita salah-salahkan beban kan begitu ya nah Quran kan beban enggak beban ya sudah beban apa Quran beban mendapatkan marahan lagi kan begitu sampai di mahat telat lagi dimarah sama gurunya begitu apa rakawafikum perhatikan dalam masalah anak perhatikan dalam masalah anak kadang kita khawatir dengan berbagai macam keminimalan kemampuan-kemampuan kita dan juga taksir ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan tatkala kita Barat membuka misalnya masalah pendidikan anak ini dan disitu terjadi sekian banyak masalah itu ya light kadang kita sudah tutup saja kan begitu kembalikan anak-anak kepada orang tuanya apa seperti itu kan tidak juga nah sebab itu pentingnya difahami bahwa adanya hubungan yang baik komunikasi yang baik dari pihak mahat dengan para orang tua dan orang tua hendaknya merespon jangan sampai kasusnya sebagian orang tua dulu ya, kita sempat ada beberapa tahapan mengingatkan kepada anak-anak dalam hal mengendari roda dua sampai sampai kita berkofikum mengundang dari pihak kepolisian yang berkompeten dalam hal ini mungkin dari eh, apa lantas untuk memberi penyuluhan kepada anak-anak supaya mereka punya adab, supaya mereka punya maklumat pengetahuan bagaimana berkendaraan. Dan harapan kita dengan hal itu supaya dari pihak kepolisian mengatakan ya usia-usia seperti kalian itu tidak boleh memakai dan mengendari kendaraan. Karena banyak kasus Sesampainya kita ngobrol dan kita obrolkan lalu dari pihak kepolisian menyampaikan sesuatu dengan panjang lebar diakhiri dengan tanya jawab sebagian anak-anak yang belum layak secara apa usia itu menaik kendaraan tanya Pak kalau seperti kami ini naik motor boleh nggak boleh asal hati-hati kan begitu ya. bubar kan gitu ya jadi rencananya bubar nah saat selesai kita nggak kok jadi seperti iya. Saya ngeliat kasihan wajah-wajah yang melas. Kalau saya jawab enggak nanti kok kasihan. Kalau nangis gimana katanya. Jadi malah nggak siap. Lihat begitu. Nah, kalau hikum itu usaha, upaya. Hanya ketika terjadi perihal yang itu namanya orang tua kadang tidak mudeng, tidak paham dengan apa yang kita maksudkan. Sebagian orang tua justru merekomendasi, sana kamu keluar, pakai apa? Motor lah. Nanti kalau ketemu salsa di jalan gimana? Bilang Abi yang nyuruh. Iya, bilang Abi yang nyuruh. Nah, ini kan penting ngajak berkelahi, iya. Ngajak berkelahi namanya. Barakallahu Makanya muncul istilah-istilah ini aturan-aturan pondok itu memang di pondok atau sampai rumah kan begitu ya. Nah memang berbagai macam perkara itu kadang sampai rumah juga tetap harus dijaga. Contoh ya misalnya penjagaan kepada hafalan. Kan begitu orang tua hendaknya membantu. Kan tetap berlanjut kepribadian mereka. Dalam berpakaiannya mereka, dalam hal sholatnya mereka, dan serusnya dan serusnya Dalam hal makannya, adab-adabnya, dalam berucap. Bapak tidak cukup dan sesungguhnya tidak mampu seandainya mutlak barakallahu fikum itu ditumpukan diserahkan dengan total hanya dipasrahkan kepada lembaga-lembaga terkhusus kadang dengan keminiman jumlah eh, kadang risi nah dengan sekian banyak masalah bermakna ya, kadang kita membutuhkan ta'awun sehingga kalau misalnya pagi musimnya anak-anak setoran yang jaga itu hanya dua tiga, resikonya apa? Kadang sebagian tidak mendapatkan apa? Pentasmian. Hadis nah, itu mungkin perlunya ta'awun bagi elkuan yang ada kesempatan kelonggaran waktunya mempelajari tahsin kiroah, membantu sesaat menasmi imadia anaknya sendiri atau anak ikhwan yang kita anggap itu anak kita, kita berikan kesempatan. Nah, lah kalau tidak mungkin anak tadi terpacu menghafal tadi untuk setoran hafalan hafalan namanya mungkin hampir-hampir tidak ada makanya ada istilah kamu sudah berapa hafalannya mungkin sudah 10 15 coba distorkan ah, oh, oh, nggak pernah apa keluar karena begitu kurangnya perhatian dan ini kadang-kadang barangkali terjadi sesuatu karena sebab apa ketidakmampuan dan kurangnya jumlah person yang menangani dalam kondisi ikhwan begitu saja memandangnya oh, kami sudah tadi bahasanya memberikan bayaran memberikan ini dan itu yang kami pasrahkan maka para fikum dalam bab dakwah membutuhkan kepada sebuah ta'awun yang besar perhatian yang besar tidak bisa kita jadikan hanya sebagai perkara sambil lalu naam fikum eh, doa penting. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Waj'alna muslimaini lak. Memohon kepada ya Allah jadikanlah kami berdua Ibrahim dan Ismail sebagai hamba yang apa? Muslimaini lak. Tunduk, patuh, berserah diri kepadamu wa dzurriyyatina ummatan muslimatan lak dan juga dzurriyah keturunan sebagai umat yang juga mereka tunduk dan patuh kepadamu. Sebab itu disebutkan sebagian salaf itu kadang barakallahu fikum bersemangat dalam beribadah. Di malam hari mereka bangun qiyamul lail Demikian pula tidak henti-hentinya mereka dalam berdoa. Untuk apa? Demi kebaikan anaknya, untuk kesolehan anaknya. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara kamu sabar. Dengan cara kamu juga mengerjakan sholat. Kita jadikan kesabaran-kesabaran yang barakallahu fikum kita pun belajar dalam bersabar kita jadikan pula ibadah-ibadah kita seperti salat aunan sebagai bentuk yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Nah, karena barakallahu fikum tidaklah cukup misalnya perhatian kepada anak sisi pencapaian dari sisi akademiknya kan begitu Masya Allah hafalannya banyak pintar dia rapotnya semuanya nilainya tinggi-tinggi tidak cukup seperti itu memerlukan pantauan-pantauan yang lebih memerlukan pantauan-pantauan yang lebih serius terkhusus tadi yang kita singgung kekhawatiran jatuhnya mereka kepada kasus-kasus yang bersifat maknawi. Nah, dan itu kadang-kadang lebih parah. Ya laik, andai kata mungkin kita tidak membuka lembaga seperti itu karena keteledoran kita, karena kurangnya pantauan kita sehingga anak-anak yang lugu, anak-anak yang asalnya baik dirusak tentang kepribadiannya. Nah ini semua upaya <clears throat> usaha. Makanya dalam sebagian pondok sampai bagaimana mendesain ya. ruangan, tempat tidurnya dan seterusnya, perkibiran antara seorang musyrik dan musyrik yang lainnya. Sampai-sampai menanyakan bolehkah dipasang CCTV misalnya begitu. Nah, Syekh Abdullah bin Sulfi <clears throat> beliau pernah bercerita ya ada kasus pada anak semuanya sudah terdeteksi si anak tadi mencuri berbohong merusak nah untuk supaya tertangkap basah begitu ya yang tertangkap basah bahwa dia pelakunya itu dipasangnya apa CCTV sekolah si anak lebih pintar untuk menghilangkan jejak dirusak itu kameranya dirusak kata Syekh apa yang dia ambil ya yang dia curi dan juga pelakon-pelakon tadi seandainya itu dinilai yang dia curi tadi harganya tidak seberapa dengan fasilitas yang kita pasang tadi lebih mahal kami gitu ya. iya kan kadang sampai seperti itu nah kita juga kadang mendapati anak kadang sudah terdeteksi dia mungkin mengambil ini supaya tertangkap basah betul-betul bahwa dia mencuri itu kadang-kadang kita berusaha pakai CCTV subhanallah si anak faham masuk mulai tutup mukanya pakai kaos bahkan bawa tembakan senapan air tembak itu layarnya apa <laughs> penangkapnya itu kayak malah ngejek kan nah kita kehilangan ini siapa mukanya padahal secara deteksi itu hampir kurang lebih dia tapi kita para fikum pengennya apa tahu mukanya dia kan begitu para fikum begitulah hal-hal upaya dan upaya sekian banyak hal-hal yang kita tempuh hal-hal yang kita tempuh demi kebaikan dan demi keselamatan tapi pada sebagian kita tidak memberikan perhatian sama sekali bahkan tidak berkeming sama sekali bahkan barakallahu merasa acuh tak acuh dengan hal-hal tersebut. Baik. Eh, sekiranya mungkin sementara kita scouting eh, persiapan nanti sholat zuhur Allah Pak Zuhur kita lanjut begitu. Nah, eh, nah, insyaallah eh, pada sholat zuhur akan kita lanjut. Demikian eh, semoga poin-poin yang telah kita sampaikan tadi menjadi perhatian bagi kita dan sebab dan mudah-mudahan termasuk upaya dalam menciptakan dan mencapai kepada keberhasilan perihal masalah pendidikan anak karena itu merupakan tanggung jawab kita semua dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan kepada kita, memberkahi atas berbagai macam upaya yang kita lakukan. Nah, wallahu alam. wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam wa sallam